Ada umat juga. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita semuanya dan kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini Allah memberikan pahala yang besar bagi kita semuanya. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an perlu diketahui oleh kalian semua yang duduk di hadapan kalian ini sebenarnya kondisi bingung kelihatannya sih ngomongnya lancar sebenarnya yang ada di dalam baju juga mulai basah keringat dingin karena nggak biasa menghadapi orang banyak dengan wajah-wajah yang baru kalau orang banyak dengan wajah-wajah yang biasa itu ya pernah cuma yang wajah-wajah baru ini kita itu jarang mulai sebab ini kalau seandainya mungkin nanti dalam ucapan ini ada yang suaranya sudah bergetar itu menunjukkan groginya sudah tampak jelas mohon dimaklumi dan ini juga karena juga tidak menyangka kalau sudah Abdul Aziz allah Ta'ala memberikan waktu kepada anak untuk menyampaikan beberapa faedah bahasa yang lain mikrofon aku aku kalau betul ini ya di hadapan kalian semuanya karena keterpaksaan tapi mudah-mudahan walaupun demikian masih ada beberapa kalimat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya Ilhani <clears throat> Fidin, Rahimani wa Rahimakumullahu jami'an masalah yang perlu dipahami oleh kita semua dengan adanya tempat yang kita ada sini bisa disebut adalah markis ataupun juga pondok ini suatu yang kita harus mensyukuri terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan adanya tempat yang seperti ini, tentunya memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan keduanya. Dan tentunya dengan kita bisa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti termasuk orang yang paling bahagia yang mendapatkan bagian dari ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين utul ilma درجات Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan demikian pula orang-orang yang diberi ilmu orang-orang yang mereka mempunyai ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita semua seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala derajat mereka tinggi. Ditambah pula ketika orang tersebut mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ilmu serta mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah maka orang yang seperti ini orang yang berbahagia derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya tempat yang seperti ini, ini sangat mendukung bagi kita semuanya, untuk kita semua termasuk mendapatkan bagian dari ayat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-11. Kalau tidak salah insya Allah, kalau seandainya salah, kalian buka dari awal surat Al-Mujadilah sampai terakhir. Insya Allah dapat di ayat ini. Yarfa'illahu nabina amanu minkum Walladina utul ilma darajat Itu batasannya cuma satu surat saja Yaitu surat Mujadilah Dari awal sampai terakhir Insya Allah jelas kalian itu Kalau di dalam yang sebelasnya tidak dapat Demikian pula di dalam ayat yang ada di hadapan kita ini Selain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sangat tinggi derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Demikian pula di dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman. Derajat orang-orang yang mereka beriman, seorang muslim, ini tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua dengan berdasarkan ayat ini Jangan kita semua menjadi orang yang minder ataupun tidak punya keberanian di dalam kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ataupun Allah Subhanahu wa taala syariahkan kepada kita. Derajat kita semua seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi derajat kita semuanya. Sebagian di antara mereka kaum muslimin ataupun kaum ahli sunnati wal jamaah itu merasa malu, merasa minder, tidak punya keberanian mau menampakkan syiar Islam, mau menampakkan syiar sunnah, mempraktekkan apa yang datang dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malu, tidak punya keberanian. Ini tidak sewajarnya seorang muslim bersikap yang seperti ini. Kita semua ketika kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya jaminan kita kalau kita ikhlas akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang Muslim, apabila kita mengamalkan syariah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan, bagian kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan yang seperti ini, wajarkah kita sebagai seorang muslim kemudian kalah mental bersama orang-orang fusa ahli maksiat? Apa wajar? Tentunya tidak. Mereka orang-orang fusa ahli maksiat yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berani dan mereka punya mental sementara bagian mereka adalah neraka sementara bagian mereka adalah neraka mereka sanggup untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dan mereka tidak gentar apakah kita semua sebagai seorang muslim mau menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kemudian kita bagiannya surga, kita minder, kita tidak berani. Sementara mereka semua, lihatlah oleh kalian semua, orang-orang yang seperti itu bentuknya melanggar Al-Quran, melanggar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berani untuk melakukannya. Sementara pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sudah kita sebutkan tadi, Allah mengangkat derajat kita semua ketika kita beriman, ketika kita semua menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala tinggi derajat kita semua. Oleh sebab itu semua berdasarkan ayat ini, mari kita semua terapkan. Tidak usah kita semua merasa malu ataupun kita semua kental untuk kita menerapkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kalian saksikan berapa banyak di antara kaum muslimin mau mendatangi sholat maaf mau melakukan sholat berjamaah ke masjid itu pun mereka malu banyak di antara mereka yang sampai tidak mau melakukan sholat berjamaah itu baru mau melakukan sholat berjamaah dan yang penyakit seperti ini ini tidak sewajarnya bercokol dalam diri kita semuanya. Terapkan oleh kita semua apa yang kalian pelajari dari duduk yang demikian kalian dapati dari syariah Allah Subhanahu wa taala baik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang hukumnya wajib ataupun juga yang mustahab lakukan oleh kita semuanya kerjakan oleh kita semuanya untuk memberikan contoh kepada kaum muslimin agar mereka semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara faedah yang kita ambil dari ayat ini yaitu seorang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita semua benar-benar jangan mempunyai rasa malu di dalam kita menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga yang tadi kita sebutkan tentunya di dalam ayat ini juga orang-orang yang selain dia beriman kemudian dia diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keutamaan berupa dia mendapatkan ilmu jadi tentunya lebih tinggi lagi derajatnya dibanding yang pertama tadi. Dan inilah yang kita usahakan. Selain kita semua beriman, demikian pula kita berusaha untuk kita semua mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini sangat-sangat utama bagi kita semuanya. Demikian pula perlu kita ingatkan adanya tempat yang seperti ini berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi dan perlu diketahui oleh kalian semua insya Allah karena tidak panjang lebar mau menyampaikan kepada kalian semua masalahnya mau menyampaikan panjang lebar nggak ada yang disampaikan iya mohon maaf kalau seandainya sama beliau juga minta maaf kalau seandainya belum waktu isya sudah mencukupkan, mencukupkan waktu ya. Demikian pula permasalahan yang perlu untuk kita semua pahami dengan adanya pondok yang seperti ini ataupun tempat yang seperti ini. Berdasarkan apa juga yang sudah kita tadi, keutamaan untuk kita semua mendapatkan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bagi kita semua hendaknya berusaha untuk mendukung untuk mendukung apa yang ada di dalam pondok ini karena selain pondok ini merupakan tempat untuk kita mudah mendapatkan ilmu mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya pondok ini termasuk juga bagian di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya pondok ini termasuk bagian di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua memahami yang berkaitan masalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keutamaan yang sangat besar juga di dalam syariah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita semua hendaknya mendukung. Jangan bagi kalian semua mempunyai rasa benci terhadap pondok ini. Pondok di Sunnati wal Jamaah yang seperti ini untuk bisa menyebarkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah itu diantaranya adanya pondok yang demikian itu jangan sampai ada dalam diri kita semua bentuk kebencian apabila kita semua mendukung program ataupun juga peraturan-peraturan yang ada di pondok ini kalian berusaha mendukungnya juga kita akan termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa man ahsanu qawlan mimman jaa ila Allah wa amila salihan kata ayah kata Allah Subhanahu wa taala dan manakah yang lebih bagus atau tidak ada yang lebih bagus dari ucapan seseorang yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula dan dia beramal dengan perbuatan yang baik ketika seorang mengajak, ketika seorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik ucapan. Dan termasuk kalau kalian mendukung adanya pondok ini, program yang ada dan seterusnya, so kalian mendukung di dalam masalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ini, kami sangat mengharap kepada kalian semuanya bantu peraturan-peraturan yang ada bagi kalian semua yang bisa membantu pemikiran untuk mungkin apa peraturan yang bagus di pondok ini untuk diberikan bantu oleh kalian semua dengan pemikiran yang ada pada kalian dengan kalian membantu yang seperti ini maka kalian termasuk membantu di dalam jalannya dakwah ahli sunnah wal jamaah demikian pula bagi kalian yang mampu punya tenaga pikiran kurang bukan artinya idiot tidak cuma untuk berpikir lebih banyak dan seterusnya tidak mempunyai hal yang demikian tetapi punya kekuatan tenaga punya kekuatan tenaga bagi kalian punya kekuatan tenaga bisa membantu untuk berjalannya pondok pesantren yang seperti ini bantu bantu oleh kalian semua dengan tenaga kalian untuk bisa berjalan yang pondok pesantren yang kita ada padanya. Walaupun kalian membantunya, ikut partisipasi di dalam tenaga kalian semua, ini juga termasuk kalian telah membantu di dalam berkembangnya dakwah ahli sunnati wal jamaah agar kaum muslimin mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagi kalian yang mampu mempunyai harta yang kalian bisa sumbangkan untuk perkembangan pondok pesantren ini. Bantu oleh kalian semua. Keluarkan harta kalian semua yang memang kalian punya kemampuan di dalam masalah harta. Pikiran kalian tidak mampu, tenaga kalian tidak mampu, tetapi mempunyai kemampuan di dalam harta. Berikan oleh kalian semua untuk disambangnya pondok pesantren yang ada pada kita ini. Maka dengan demikian berarti kalian telah termasuk seorang yang ikut membantu di dalam berkembangnya dakwah ahli sunnati wal jamaah. Maka perhatikan dengan ini semua yang telah kita sebutkan ini tadi pertama memudahkan bagi kita semua untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua memudahkan bagi kita semua untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya pondok pesantren yang seperti ini. Oleh sebab itu semuanya jangan jangan sampai di antara kalian semua melakukan suatu bentuk perbuatan yang akan mencoreng jelek terhadap pondok ini. Jangan kalian semua melakukan suatu bentuk perbuatan ataupun juga ucapan yang ucapan tersebut akan menjelekkan terhadap nama baik dan pondok pesantren ini. Oleh sebab itu, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, hendaknya kalian bersikap, hendaknya kalian beradab dengan adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau seandainya kalian berada di pondok pesantren ini, kalian berada di sini, hendaknya dimanapun kalian berada, kalian hendaknya berada dengan adab yang baik beradab dengan adab yang baik, dengan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran, dengan akhlak yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagi kita semua adab ataupun akhlak yang baik bagi kita semuanya ketika kalian bertemu dengan saudara kalian sesama muslim kita katakan sesama muslim orang-orang muslim yang bisa dikatakan di Indonesia ini kebanyakan mayoritasnya adalah seorang muslim. Kalian ucapkan salam kepada mereka. Kalian ucapkan salam kepada mereka. Kalian mungkin ketika keluar dari tempat ini kemudian ketemu ada beberapa orang yang mereka berada di apa samping rumah ataupun di pekarangan rumah ucapkan salam kepada mereka ucapkan assalamualaikum sebagai bentuk dakwah sebagai bentuk adab memberikan contoh kepada mereka semuanya. Bahasa Jawanya, jangan kalian ketika ada orang itu langsung mujus saja. Bahasa pengkulunya apa itu? Nyerong. Nyerong. Jangan langsung nyerong begitu saja, tidak. Tidak sewajarnya kita semua lewat di hadapan seorang muslim kalian tidak mau mengucapkan salam kepada mereka. Ini termasuk adab dan ini termasuk akhlak yang sangat bagus bagi kalian semua. Mudah-mudahan harapan kita semua dengan kita mengucapkan salam kepada mereka semua, kebiasaan mereka itu bisa terubah. Yang biasanya mereka kalau ketemu ucapan mereka sampurasun, kata mereka kalau ketemu satu sama yang lain atau ketemu satu sama yang lainnya halo ini kebiasaan mereka yang seperti ini dengan kita memberikan contoh kepada mereka menjadi berubah menjadi baik ucapan mereka kemudian mereka ingin ikuti kita dengan mengucapkan assalamualaikum masya Allah ini yang kita harapkan termasuk adab ketika kita semua berada di lingkungan ketemu dengan kaum muslimin kalian ucapkan salam kepada mereka demikian pula mungkin kalian tambahi dengan beberapa kalimat bagus menunjukkan kalian seorang yang ramah bukan seorang yang angkuh, bukan seorang yang sombong, bukan seorang yang takabur. Ketika bertemu dengan mereka, kalian ucapkan salam kepada mereka, kemudian mungkin ditambah beberapa kalimat sekarang Bapak, misalnya. Misalnya, usahakan yang seperti ini mudah-mudahan mereka akan mengerti keberadaan pondok kita ini dan mudah-mudahan mereka juga akan simpatisan kepada dan mudah-mudahan setelah itu mereka juga akan ikut belajar seperti kita semuanya. Ini masalah yang sangat penting bagi kita semua untuk kita semua perhatikan untuk kita semua perhatikan berakhlak mulia <clears throat> ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sudah habis waktu Panjang. Tidak ada satu Demikian pula masalah yang berikutnya dan ini masalah yang terakhir. Karena lihat kelihatannya kalian sudah mulai banyak gerak itu menunjukkan sudah mulai capek juga kan kalian sama seperti ya Masalah yang terakhir perlu kita semua ketahui adanya tempat yang seperti ini, adanya tempat yang seperti ini Alhamdulillah mereka semua kaum salafiyin ahli sunnati wal jamaah itu punya kesemangatan yang luar biasa untuk mereka berusaha mendidik diri mereka, mendidik keluarga mereka, anak dan istri mereka. Oleh sebab itu semua, kalaulah seandainya di sini baru ada beberapa rumah Jangan kalian merasa terkucilkan. Jangan merasa terkucilkan. Insya Allah kesemangatan mereka kaum muslimin untuk mereka semuanya ataupun kaum salafiyin untuk mereka bergabung bersama saudara mereka semua ahli sunnati wal jamaah itu sangat luar biasa kesemangatan mereka. Ini sangat luar biasa kesemangatan mereka. Anak yakin walaupun sekarang baru beberapa rumah, insya Allah beberapa bulan berikutnya akan segera bertambah beberapa rumah akan segera tambah berikutnya ini yang kebiasaannya karena kebanyakan mereka khusus nanti wal jamaah mereka merasa bosan untuk hidup tanpa adanya taklim keluarga mereka mau belajar anak istri mereka semua mau belajar kesulitan mereka mau belajar kemana mereka mau belajar tapi dengan mereka duduk dan menempati pondok pesantren anak istri bisa belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang menjadikan kesemangatan mereka semua untuk bergabung bersama saudaranya sesama ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan hal yang seperti ini Mudah-mudahan hal yang seperti ini juga menjadikan kesemangatan bagi mereka semua untuk bergabung bersama saudaranya ahlu sunnah wal jamaah. Cuma Masalah yang perlu bagi kita semua untuk pahami di dalam masalah ini Kalau orangnya sedikit Itu biasanya masalahnya sedikit Kalau orangnya banyak Tentunya juga masalahnya tambah banyak Itu yang sudah terjadi biasanya demikian Kalau orangnya sedikit Itu masalahnya juga nggak begitu banyak nggak akan banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi semakin tambahnya orang juga akan semakin tambahnya permasalahan. Oleh sebab itu semua, jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Maka ayat ini hendaknya benar-benar oleh kita semua diyakini dan dipahami benar-benar oleh kita semuanya. Walaupun di situ banyaknya orang yang akan timbul berbagai macam permasalahan, tetapi kita semua bersenjatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala akan diberi jalan keluar. Dengan ini semua insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita semua dari berbagai macam permasalahan. Jadi yang harus bagi kita semua untuk kita semua siapkan karena dengan datangnya banyaknya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah ke tempat ini kita yang harus kita persiapkan semenjak sekarang untuk kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika saudara kita banyak yang bergabung di sini banyak permasalahan-permasalahan yang ada ketika kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ini beberapa permasalahan yang kita sebutkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam kerusakan kemaksiatan yang ada dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis pahala yang besar bagi kita semua baik di dalam perjumpaan kita ini dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua apa yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang.